Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan yang lebih penting lagi Allah masih menggerakkan hati kita untuk senantiasa kita perhatian terhadap agama kita. Karena sebagaimana yang sudah Insya Allah kita ketahui bersama-sama orang yang mereka tidak memiliki perhatian terhadap agamanya sehingga membiarkan dirinya tidak pernah mau tahu tentang agama dia, membiarkan dirinya bodoh tentang agamanya. Maka yang demikian adalah alamat keburukan. Alamat tidak adanya kebaikan pada orang tersebut karena sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fitin. Barang siapa yang Allah kandaki kebaikan baginya Maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya Sehingga kata Syekh bin Bas Barang siapa yang tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala Orang tersebut tidak dikendaki oleh Allah padanya kebaikan. La haula wala quwata illa billah kata beliau. Maka berbahagialah Bapak Ibu dan ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Seandainya kita masih tergerak hati kita untuk senantiasa memperhatikan agama kita dengan senantiasa berusaha menghadiri majelis-majelis ilmu yang di situ insya Allah kita akan senantiasa mengingatkan dengan kitabullah Al-Qur'anul Kirim dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, minta maaf kalau terlambat yang pertama saya kira jamnya jam 9 Karena juga nggak dikasih tahu sama panitia Jam berapa, jam 10, jam 9, jam berapa Jam 8 katanya Bukan karena berangkatnya terlambat Berangkatnya sih juga sudah sejak sebelum subuh Tadi saya ngisi dulu jam subuh sampai jam 6 Kemudian jam 6 sampai jam 7 isi lagi Baru ngeblas ke sini Allah juga hujan deras mampir sarapan dulu juga sehingga sampai sini terlambat. Mudah-mudahan ya sekalian duduknya antum di sini tidak sia-sia. Mudah-mudahan sebagaimana juga Rasulullah SAW katakan orang itu fisalah dia senantiasa di, dihitung sebagai orang yang salat selama dia menunggu waktu salat berikutnya dan mudah-mudahan juga duduknya kita di sini pun semenjak antum duduk di sini tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masa-masa menunggu. Yang ketiga, terima kasih banyak kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama duduk di sini dalam rangka untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr kita saling mengingatkan dalam urusan perkara kebenaran dan saling mewasiatkan untuk kita senantiasa bisa bersabar dalam urusan-urusan kebenaran ini. Insya Allah tema yang akan kita bahas bagaimana yang sudah antum ketahui semuanya. Kita akan membahas tema seputar akhlak seorang muslim. Pembahasan yang cukup penting untuk bersama-sama kita merenung yang sesungguhnya pembahasan akhlak ini tidak bisa dipisahkan dari pembahasan akidah tauhid seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan akidah dan akhlak adalah satu kesatuan di dalam ajarannya. Coba diantaranya antum lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memaparkan dalam sebuah ayat. Di situ Allah awali dengan bagaimana seorang muslim bermuamalah kepada Allah, kemudian Allah ajarkan bagaimana seorang muslim bermuamalah kepada hamba-hamba Allah. Apa kata Allah di antaranya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali Anda menyekutukan Allah. Ini adalah akidah yang tidak bisa ditawar-tawar. Yang sampai Rasulullah SAW katakan, La tusyrik billah walau kutilta au hurikta jangan sekali-kali anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun anda harus dicacah anda harus dibunuh dan anda harus dibakar maka jangan sekali-kali anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka lihat Para sahabat Nabi Ridwanullah alim jami'an ketika mereka dipaksa untuk kembali kepada agama kakekmu yang mereka oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya mereka tetap memilih bersabar Bilal diseret di padang pasir bagaimana dihajar oleh para tuan-tuan Quraisy Amar bin Yasir sekeluarga ibunya mati ditombak kemaluannya ayahnya mati dalam siksaan orang Quraisy Amarnya juga dalam penderitaan yang sangat sampai sempat mengeluarkan kalimat kufur yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk sahabat yang lainnya. Mereka tidak peduli dengan siksaan yang mereka lakukan karena ini berkaitan dengan urusan haknya Allah itu at-tauhid. Lihatlah istrinya Firaun yang dia berada di tengah-tengah eh, istana Firaun. Segalanya serba dalam kecukupan oleh Firaun. Dan ketika istrinya Fir'aun kemudian justru beriman kepada risalah Nabiullah Musa Bagaimana Fir'aun berusaha untuk memisahkan dia dan mengembalikan kepada agamanya maka diantara akan tapi istri Imra'atul Fir'aun justru doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi indaka baitan fil jannah." Ya Rabb, bangunkan untukku rumah di sisimu yaitu di surgamu. Lihatlah bagaimana tukang sihirnya Fir'aun Ketika dikumpulkan oleh Fir'aun ratusan tukang sihir dalam rangka untuk menghadapi Musa. Yang kalau tukang sihir itu bisa memenangkan Musa bukan hanya mendapatkan hadiah yang banyak tapi akan menjadi dek orang dekatnya Musa. Bukan hanya dikasih harta tetapi akan menjadi orang dekatnya Fir'aun bukan Musa, orang dekatnya Fir'aun ini janji yang sangat ditunggu-tunggu akan tapi justru ketika para tukang sihir menyaksikan apa yang dilakukan oleh Musa dan tukang sihir tahu persis itu bukan sihir mereka justru berbalik beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalam dan kemudian muncul ancaman dari Fir'aun La uqatti anna Benar-benar akan aku potong tangan dan kaki anda Wa usallibanna akan aku salib Akan tapi mereka lebih merasakan nikmatnya iman Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Rabbana afriq alaina sabron Ya Allah curahkanlah kesabaran kepada kami. Sehingga Nabi katakan la tusrik billah walau kutilta au hurikta. Ini berkaitan dengan haknya Allah SWT Kemudian Allah berikutnya mengajarkan muamalah kepada sesama hamba Allah. Diawali kepada orang yang paling dekat dengan dia, yaitu orang tua wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wa bidil qurba wal yatama wal masakin ila akhir ayat Lalu Allah mengajarkan muamalah bagaimana pertama dengan orang tua, yang kedua dengan karib kerabat, yang ketiga dengan orang anak-anak yatim, yang keempat kepada orang-orang miskin sampai pada akhir ayat rahimakumullah Ini semuanya adalah Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita Bahwa agama ini adalah kesatuan antara akidah dan akhlak Oleh karena itulah Orang tidak dikatakan saleh Orang tidak dikatakan saleh Kecuali dia saleh kepada dua pihak saleh kepada Allah Subhanahu wa taala dan saleh kepada para hamba Allah. Bahkan orang terancam dengan adab orang yang hanya menampakkan kelihatan zahirnya saleh kepada Allah tapi ternyata dia tidak saleh kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita yang sangat terkenal sholat malamnya. Ada seorang wanita yang sangat terkenal puasanya. Tapi dilaporkan oleh seorang sahabat ini, ya Rasulullah, wanita ini terkenal sholat malamnya, terkenal puasanya. Tapi kalau dengan tetangga itu jelek, kalau dengan tetangga itu dia jahat, cengkri kata orang Jawa. Tahu cengkri nggak? Enggak tahu. Cengkrik. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia ada di neraka. Dia ada di neraka. Lihat bagaimana Rasulullah menilai tentang buruknya orang tersebut berkaitan dengan buruknya muamalah dia dengan hamba Allah dalam hal ini tetangga Bahkan kita semuanya tidak lupa insya Allah riwayat yang menerangkan tentang bagaimana udhibat imra'atun fil hirah. Ada wanita itu disiksa gara-gara seekor kucing. Kenapa? Kucing dia kurung, tidak dia kasih makan, dan tidak dia lepas sehingga bisa mencari makan sendiri. Seandainya dia kurung dan dia kasih makan, maka dia telah berbuat baik kepada kucing itu. Atau dia lepas sehingga kucing itu bisa bebas mencari-cari makan sendiri. Tapi ini dia kurung, nggak dikasih makan sampai mati kucing tadi. Maka Nabi katakan, Uzibat imra'atun fil hirrah." wanita ini diazab oleh Allah gara-gara seekor kucing. rahimakumullah. Sering terdengar boleh jadi ada ungkapan sing penting akidai mantep walaupun akhlaknya murakbal amburadul sing penting akidai Tuhan filah kalimat ini bisa benar bisa salah. Kalimat ini apabila maksudnya akidah itu menempati posisi yang terpenting dalam agama ini memang begitulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya akidah ini perkara pertama akan tapi kalau hanya untuk membela diri Sesungguhnya dialah pemilik akhlak yang rusak Kemudian dia bela akhlaknya yang rusak itu dengan yang penting akidahnya. Oh, ini sangat jauh dari apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya fillah rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah Bagaimana pula ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang siapa itu Muslim, siapa itu mukmin. Kalau Anda ditanya, man huwal muslim, siapa itu yang dikatakan muslim? Jawaban secara umum kira-kira bagaimana ikhwan? Man huwal muslim, siapa itu muslim? Jawabannya pasti muslim adalah orang yang sudah bersyahadat. Muslim adalah orang yang salat, lalu sebutkan dia rukun Islam. Tidak salah. Dan itulah dasarnya menjadi seorang muslim. Sebagaimana pula ketika orang ditanya siapa itu mukmin? Mukmin itu adalah orang yang sudah beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir benar dan tidak salah. Karena itu merupakan dasarnya iman yang kalau itu tidak ada maka dia menjadi kafir tetapi kita perlu perhatian juga apa yang pernah diajarkan Nabi berkaitan dengan ketika beliau menjelaskan tentang hakikat mukmin, hakikat muslim. Nabi pernah mengajarkan ala unabbiukum bil mukmin. Mau nggak aku kabarkan pada kalian siapa itu mukmin? Siapa itu mukmin? Al mukminu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin itu adalah orang yang manusia dibuat aman. Mukmin itu dari ini kata dasar dia adalah amanah orang yang memberikan keamanan. Sehingga iman dan keamanan itu sesuatu yang berkaitan erat Orang yang paling jiwanya merasa aman adalah orang yang paling sempurna imannya. Orang yang paling merasa aman jiwanya, orang yang paling sempurna imannya. Yang paling sempurna imannya di dunia ini siapa ikhwan? Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah orang yang paling merasakan kehidupan yang paling aman. Coba antum bayangkan ketika Nabi sedang istirahat di bawah pohon Kemudian tahu-tahu ada seorang yang mengangkat pedang beliau yang sedang digantungkan lalu Nabi dibangunkan dan dikatakan Ya Muhammad siapa yang akan melindungi anda dari pedang ini Kata Nabi dengan sangat tenangnya Allah Kalimat yang sampai menggetarkan jiwanya orang tersebut sampai pedangnya pun jatuh Nabi ambil lagi sekarang siapa yang melindungi anda dari pedang ini yang kedua ketika Nabi di, uh, dikejar oleh Surokoh bin Malik ketika hijrah Abu Bakar yang mendampingi Nabi itu udah teratapan tok isinya itu aduh Surokoh udah dekat terus gimana nasib Nabi sehingga Abu Bakar tolak toleh tolak toleh Rasulullah suruh kau udah deket. Tapi Nabi tenang aja, tenang aja. Maka Surakah begitu sudah tinggal sejengkal mendekati Nabi, kudanya terperosok sampai dia terpelanting. Bangkit lagi, ngejar lagi, terperosok lagi, terpelanting lagi. Sampai dia bahasa kita kapok itu, udah kapok ngejar Nabi, udah dia nggak ngejar lagi. Ya Muhammad kau butuh jaminan? Oh, enggak, enggak butuh. Bahkan Nabi kasih janji sama Suroko. Wahai Suroko, mau enggak kamu nanti eh, mau enggak kamu tak pakaikan gelangnya Kisro dan Kaisar? Oh, Nabi baru seorang diri dakwah dikejar-kejar, baru sedikit pengikutnya udah menjanjikan gelangnya Kisro dan Kaisar. Kisro raja Persia, Kaisar raja Romawi. Antum bayangkan coba bagaimana yakinnya Nabi dengan masa depan dakwah itu. Sekarang umpamanya antum dakwah baru seorang diri, baru berapa orang tapi bisa menjanjikan untuk menaklukkan Amerika sama Rusia umpamanya. Oh, canggih betul. Oh, masya Allah. Tapi Nabi yakin itu janji Allah begitu. Dan kenyataannya di zaman Khalifah Umar, kemudian bagaimana Umar saat menaklukkan Persi nam maka Surakoh dipakaikan padanya gelangnya Kisro ini sebagaimana pernah Nabi ungkapkan kepada Surokoh. yang ketiga Ikhwanifillah lihat ketika Nabi sedang di dalam gua bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq sedangkan orang Quraisy yang mencari Nabi itu udah di depan goa Seandainya dia ngelongok sedikit aja, udah kelihatan Nabi. Sampai Abu Bakar berbesmili. Mengkhawatirkan nasib Nabi. Apa kata Nabi kepada Bakar Siddiq? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuma. Wahai Abu Bakar, Kira-kira sangkaanmu bagaimana terhadap dua orang sedangkan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi bagaimana menunjukkan kesempurnaan keamanannya karena beliau adalah orang yang paling sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ikhwati wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun mental kehidupan mereka itu la khaufun alaihim walahum yahzanun Orang-orang yang mereka tidak ada rasa ketakutannya dan orang-orang mereka tidak ada rasa sedihnya. Bagaimana dia akan takut? Sedangkan yang bersamanya itu Allah yang Allah pencukup bagi para hambanya. Orang merasa takut itu karena perangkat pengamannya kurang. Semakin dia merasa lengkap perangkat pengamannya, dia semakin tenang. Lengkap satpam, lengkap tentara, lengkap pengawal, lengkap penjaga, lengkap segala macamnya. Semakin tenang dia. Lalu apa sangkaan Anda kalau orang itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah lengkap segala-galanya dan tidak ada kurangnya apapun. Maka seorang mukmin la khaufun alaihim walahum dan mereka tidak sedih. Bagaimana mereka akan sedih ikhwati fillah? yang apabila dia kehilangan sesuatu gantinya berlipat-lipat antum uang antum kehilangan uang satu juta sedih nggak sedih nggak tentu sedih wajar kalau sedih itu wajar apalagi golek rekoso oh dodol tahu keliling ini piro kemudian lumpuh sayuto ngumpulkan berapa minggu hilang uh sedih nelongso tapi kemudian kalau anda hilang sak juta terus diganti 10 miliar sedih nggak oh tentunya nggak akan sedih ah seorang mukmin sangat yakin seandainya dia kena musibah dia terkena musibah bukan terkena bala dicabutnya Allah kenikmatan sebagiannya atau hilangnya harta tetapi bersama itu dia yakin seyakin-yakinnya dia akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Maka dia tidak akan sedih. Demikian pula ikhwan, masyarakat yang tersebar padanya keimanan dan tauhid itu masyarakat yang paling merasakan ke keamanan Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, ketika waktu memberikan semangat kepada Hobab ibni Al-Ab, Hobab dia pernah disiksa oleh orang-orang Quraisy sampai melepuh-melepuh badannya itu. Lalu Hobab melewati Nabi yang sedang bersandar di Ka'bah. Lalu Hobab menyampaikan ya Rasulullah Allah ada ulana Allah tangtasir lana ya Rasulullah tidakkah engkau menolong kami tidakkah engkau mendoakan kami ya Rasulullah apa kata Nabi ya Khobab ketahuilah bahwa orang sebelum kalian itu ada yang jasadnya ditanam di tanah kemudian di atas kepalanya diletakkan gergaji lalu dibelah menjadi dua di antara mereka ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terpisah antara daging dan tulang belulangnya. Akan tapi itu semuanya tidaklah mereka meninggalkan berpaling dari agamanya. Lalu Nabi memberikan perkataan yang sangat terkenal berkhabab, wallahi demi Allah ya khabab. La yutimmanallahu hadal amra benar-benar Allah pasti akan memenangkan urusan agama ini. Benar-benar Allah pasti akan memberikan kemenangan pada urusan agama ini. Dan jaminan itu jaminan yang pasti. Sampai Nabi pernah katakan pula itu layak luganna hadal amru ma balagha nahar. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusan agama itu sampai menjangkau ke tempat-tempat yang dijangkau siang dan malam. Tidak ada tempat yang dijangkau siang dan malam kecuali agama ini akan masuk ke sana. Bi'asin asisin wabitulin dalilin dengan cara mulia atau dengan cara hina. Izzan yu'isuhullahu hadal hadad din hadal Islam mulia bagi orang yang mereka menerima Islam wa dhullan yudhillullahu hadal kufra Adapun orang yang mereka tetap bertahan pada kekafiran, dia akan hidup terhina. Islam akan Allah sebarkan sampai seluas jangkauan malam dan siang. Artinya kemenangan Islam satu yang pasti dari janji Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi, "Ya Allah pasti akan menyempurnakan urusan agama ini. La Allah hadal amra hatta yasira ar-raqib min san'aila hadral maut la yakhaf ilallah hingga nanti ada orang yang berjalan dari san'a ke hadral maut tidak ada yang dikhawatirkan tidak ada yang ditakutkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala artinya suasana aman dengan tersebarnya Islam dan itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mereka berhiaskan iman dan amal saleh di atas dasar tauhid. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadda lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnah ya'budunani la yusrikuna bi syai'an Benar-benar kata Allah, Allah berjanji kepada mukmin di antara kalian dan orang yang beramal saleh dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Apa janji Allah ikhwat? Allah benar-benar akan memberikan kekhilafahan kepada mereka kekuasaan di muka bumi kepada mereka dan itu telah menjadi ketentuan Allah SWT bahwa bumi ini aurathana ibadiyah salihun wa awrathna al-arda dan bumi akan kami wariskan yaitu ibadiyah salihun kepada hamba kami yang mereka saleh Allah akan berikan kekhilafan dan Allah akan teguhkan agama ini sehingga agama ini dibawa dan Allah akan berikan Allah akan gantikan rasa takut dengan aman apa syaratnya ikhwan setelah iman dan amal saleh ya butunani la yusriku nabi syai'an mereka kaum muslimin benar-benar hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun ikhwan bukti, ayat ini pernah nggak terwujud dalam kehidupan kaum muslimin pernah nggak sekarang saya tanya semenjak Nabi sampai kekhilafahan dinyatakan runtuh tahun berapa? Kekhilafan kaum muslimin dinyatakan resmi runtuh tahun berapa? Hah? Yang belajar sejarah tarikh tahun berapa kekhilafan kaum muslim dinyatakan runtuh? Tahun berapa? Hah? Pilih sekarang. Seribu 895 kemudian 1915 kemudian 1975 yang mana? Hah? Yang mana? Pilih salah satu. Kira-kira kira-kira patute sing endi gitu. Yang mana ya yang benar 1924. Pantem kalau nggak tahu diblondrok-blondrok kan gitu melorot aja. Ikhwan, dari Nabi mulai mendirikan daulah di Madinah sampai 1924 itu kalau dihitung kira-kira berapa tahun kira-kira 1300an tahun itu Allah berikan kekuasaan kepada kaum muslimin. 1924 itu udah lama atau belum? Seumur simbah jenengan. Kira-kira 90-an tahun. Itu belum lama. Sekarang ini memang kita tidak mengingkari kaum muslimin dalam keadaan hina, dalam keadaan di mana-mana, dalam keadaan tercela, terhina, di mana diinjak-injak oleh kufar di mana saja kita tidak bisa teriak, kita hanya bisa teriak, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita nggak punya kekuatan apapun. Padahal dulu kalau Rasulullah SAW sudah berangkat dengan para sahabat untuk menyerang satu wilayah, itu hati mereka sudah tertanam rasa takut, gemeter itu sudah sebulan sebelum kedatangan Nabi. Oh, masya Allah karena wibawanya para sahabat, wibawanya Nabi dan para sahabat dan mereka orang betul-betul hidupnya itu punya orientasi yang jelas, itu orientasi akhirat. Bagaimana musuh tidak gemeter ikhwan? Bayangkan. Khalid itu kalau datang ke suatu wilayah, apa kata Khalid? Jitu bi qaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah kami datang, aku datang dengan pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian sebagaimana kecintaan kalian kepada kehidupan. Kira-kira kalau antum gelut sama orang yang gitu itu gila orang. Antum gelut sama orang dia kalau mati itu yang dicari. Oh ini yang saya cari mati itu. Bukan bunuh diri, tapi dia betul-betul memang sudah kelay mati-matian sampai dia mati. Oh, itu dicari syahid. Tapi kalau dia menang, menang mulia. Ini yang betul-betul membuat musuh itu dia betul-betul gemetar. Ya billah. Layak Allah berikan kekuasaan dan kemuliaan pada mereka. Sedangkan kita sekarang ini hubbud dunia. Wa maut. Kita betul-betul cinta dunia dan takut mati. Sehingga sebagian orang bahkan agama dijual kepada orang kafir dan itu fitnah zaman kata Nabi ya biudinahu biarati minad dunia. Dia jual agamanya untuk mendapatkan potongan-potongan kehidupan dunia. Mencari kemuliaan bukan dengan Islam, tapi mencari kemuliaan dengan harta dan kekuasaan. Umar bin Khattab punya perkataan yang bagus. Waktu itu Umar sedang perjalanan ke Syam untuk menerima penyerahan kunci Baitul Maqdis. Mereka mau serahkan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin dengan syarat sang khalifah yang datang sendiri. Umar datang sendiri. Dengan satu orang pengawalnya, satu orang ini gantian naik kendaraannya. Waktu mau sampai Syam harus melewati parit. Umar turun, kemudian dalam kondisi sandalnya dikalungkan di leher, Kemudian Umar turun nuntun kendaraannya. Dilihat pemandangan seperti ini oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah yang waktu itu adalah sedang ya ini yang ngurus Syam. Dia rasanya aduh sang Amirul Mukminin seandainya engkau terlihat oleh penduduk Syam kayak terus kepiye kesannya itu. Kurang lebih bahasanya begitu. Apa kata Amirul Mukminin ya Abu Ubaidah, seandainya bukan kamu yang mengucapkan kalimat itu. Lalu dia katakan, "Ikhwan, inna kunna adalal kaum, Wahai Abu Ubaidah, kita ini dulu adalah kaum yang hina dina. Kita ini dulu kaum yang rendah. A'assanallahu bihadal Islam. Lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Kita dikeluarkan dari menyembah berhala kepada tauhid, dikeluarkan dari makan bangke kepada makan yang halal, dikeluarkan dari zalim yang kuat makan yang lemah kepada keadilan Islam. Dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Sebagian ungkapan-ungkapan di tempat yang lainnya perkataan sahabat. Kita dimuliakan Allah dengan Islam. Famahma natlubul izzata bi ghairil Islam Allah. Dan kapan saja kita mencari kemuliaan bukan dengan Islam, Allah akan hinakan kita. Zaman kita ikhwan, zaman yang kemunafikan meluas di mana-mana. Satu di antaranya seperti apa yang Allah kabarkan, Bashiril munafikina bi anna lahum adzaban aliman. Sampaikan kabar kepada orang-orang munafik bagi mereka azab yang pedih. Siapa itu ikhwan? Orang yang berakhlak munafik ini, bermodal munafik ini, alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-walinya mereka meletakkan loyalitasnya kepada kufar, pada orang-orang kafir dengan meninggalkan kaum minin. Maka kata Allah, tahuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah mereka mencari kemuliaan itu melalui dengan loyal kepada orang kafir? Dia harapkan mereka akan mulia Sesungguhnya kemuliaan totalitas hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa mencari kemuliaan bukan dengan Allah, Allah akan hinakan. Ikhwati billah, kita tidak mengingkari zaman kita zaman yang penuh dengan kinaan. Tapi pertolongan Allah itu pasti yang dibutuhkan kesabaran kita dan itu hanya bisa kita lalui dengan cara bagaimana hatta tarjiu ila dinikum hingga kalian kembali kepada agama kalian dengan cara kita menggerakkan kaum muslimin untuk belajar agama biar dia tahu akidahnya biar tahu ibadahnya biar tahu akhlaknya biar dia bisa menghias hidupnya dengan Islam yang kenyataannya kita menghadapi masyarakat muslimin dengan berbagai macam problem muslimin yang mereka lupa kampung akhirat sehingga total mereka lupa dia akan bertanggung jawab tentang amal dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tenggelam dalam syahwat kehidupan yang ada kaum muslimin yang mereka sangat terkagum-kagum dengan kemajuan kufar yang dibalik kemajuan mereka padahal mereka tenggelam dalam narkoba tenggelam dalam free sex tenggelam dalam kerusakan moral tenggelam dalam kegersangan jiwa maka kekaguman apa yang layak untuk dibanggakan kalau dibalik kehidupan glamor mereka seperti itu kaum muslimin yang senantiasa tertipu dengan janji-janji palsu janji-janji palsu setiap orang berjanji oh koyok koyok oh koyok koyok oh itu mau masalah muslim itu mau kerak selesai uh oh, itu koyok koyok oh setiap janji begitu udah jadi kata orang kampung ting peleketis udah balik lagi gitu nanti lima tahun lagi lagi lagi oh masya Allah tertipu lagi muslimin sehingga terus dibuai dengan angan-angan kosong tidak akan akan tidak akan merangkak pada kemuliaan ikhwan kecuali dengan yaitu kembali kepada agama belajar agama, menerapkan ajaran agama Allah, sabar, sabar, terus, jangan istijal kata Nabi. Ikhwanifillah, ingat pesan Nabi ketika waktu memberikan semangat kepada Hobab. Hobab, apa perkataannya itu ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak mendoakan kami, tidak menolong kami? Itu di akhir perkataan Nabi katakan walakin walakinakum tastajilu. Kalian itu istijal. Kalian istijal. Ini kalian kurang sabar. Kurang sabar. Sabar dulu, sabar dulu. Tunggu sampai nanti Allah memberikan pertolongan. Ada waktunya. Ikhwan, sekarang ini kita menghadapi juga umat kaum muslimin yang tidak sabar. Kapan kita akan menang? Kapan kita dinakan seperti ini? Kapan kita akan bertahan seperti ini? Kalau hanya ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, ngojang ngaji, ngojang ngaji, apa gerakan Anda yang real? Oh, masya Allah. Ikhwan, Umar bin Khattab itu pernah dongkol kepada Nabi, mangkel kepada Nabi. Waktu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, itu perjanjiannya itu satu batal umroh batal memasuki Masjidil Haram yang kedua gencatan senjata 10 tahun yang ketiga kalau ada orang kafir yang masuk Islam wajib dikembalikan kepada orang kafir tapi kalau ada orang muslim yang menjadi kafir nggak perlu dikembalikan ke orang muslim Umar ketika ngerasakan perjanjian itu Bededek kata orang. Tahu nggak bededek? Oh, bededek. Sampai Umar protes kepada Nabi. Umar tipenya orang yang dia betul-betul pengen jerat jerat jerat jerat ibaratnya menunjukkan kemuliaan Islam. Ya Rasulullah, bukankah Anda Rasulullah? Betul, kata Nabi. Ya Rasulullah, bukankah orang mukmin kalau mati dia di surga dan kalau orang kafir mati dia di neraka? Betul kata Nabi. Ya Rasulullah, tapi kenapa kita kok hina kayak begini? Ya Umar, saya Rasulullah. Dan saya tidak akan durhaka kepada Allah. Nabi katakan pada Umar demikian. Umar kayaknya belum puas. Tanya kepada Abu Bakar, pers pertanyaan kepada Nabi. Jawaban Abu Bakar, Masya Allah, persis Jawaban Nabi, dia Rasulullah, dia utusan Allah, dia tidak akan menyelisi rohnya dan janji Allah pasti benar. Masya Allah Abu Bakar As-Siddiq. Ya Ternyata di balik perjanjian ini luar biasa perkembangan muslimin setelah itu langsung banyak sangat banyak karena dengan rentang waktu 10 tahun, belum ada 10 tahun baru berapa tahun, kemudian mereka mengkhianati perjanjian dengan ada pembunuhan, lalu kemudian terjadi Fatul Makkah itu. Kisahnya Umar berdedek itu ketika Abu Jandal. Abu Jandal dia masuk Islam dari orang kafir masuk Islam, kemudian diseksa oleh mereka dan mereka menuntut perjanjian ditegakkan Abu Jandal dikembalikan kepada kelompok kufar. Oh, Umar mendidih, darahnya mendidih. Kok sehina ini kita? Tapi Nabi begitu kesan kepada Umar. Dan ini bentuk kesabaran. Sabar. Maka Masya Allah, Allah tolong dakwah itu dengan terus berkembangnya muslimin. Dan orang-orang mereka terdolimi, orang kufar mereka semakin mengental. Dan bahkan kemudian mereka membentuk kekuatan sendiri. Ikhwanibillah. Pertolongan Allah itu ada asbabnya, ada sebab-sebabnya. Tapi kita nggak sedang bicara masalah itu. Kita lihat di sini, kawan, bagaimana Nabi ingatkan pada kita, bagaimana kita harus memiliki kesabaran di saat-saat awal-awal ini kaum muslimin harus senantiasa terus sampai menunggu pertolongan Allah Swt. wa taala. rahimani Sehingga Keamanan itu akan bersama dengan masyarakat yang mereka menegakkan iman. Maka ketika Nabi menjelaskan siapa itu mukmin, mukmin adalah man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin adalah Orang yang memberikan keamanan Manusia dibuat aman Berkaitan dengan harta dan jiwanya Sekarang ini ikhwan Minta maaf nih kalau antum muamalah dengan seorang katakanlah ada teman antum utang, ada teman antum utang, itu kira-kira antum gampang ngeloskan gak? Oh, dah nyocul gitu. Gimana? Gimana? Abot atau gampang? Abot berat beratnya itu diantara faktornya kita tidak bicara watak asli manusia bakhil tapi beratnya itu diantara faktornya itu, nek iki wes ucul utangan itu biasanya amblas gitu loh. Amblas, nggak bakal balik lagi. Kadang kita nagih utang itu kayak ngemis, malah kadang iso diplatok barang. Jadi nagih utang itu kayak mau ngerampok jadi diplatok sehingga orang mau ngutangkan itu berat rasanya. Oh masya Allah. Orang dibuat tidak merasa aman. Sekarang ikhwan, kalau antum sirkah dengan teman, ya ini kerjasama dalam usaha dengan teman. Kira-kira kecurigaannya tinggi atau rendah? Hah? Yang ada pada antum, antum kerjasama dengan teman, kecurigaan antum dengan teman serikat antum tinggi atau rendah? Hah? Tinggi atau rendah? bawaannya ada kecurigaan atau merasa aman-aman aja udahlah yakin teman saya udah ikhwan udah ngaji akidahnya bagus insya Allah amanah total nggak ada pengkhianatan atau gimana oh curiganya sangat tinggi jarang orang kerjasama itu bertahun sampai puluhan tahun apalagi sampai mati jarang satu dua tiga tahun pedot tiga empat lima tahun pedot kenapa karena terjadi pengkhianatan-pengkhianatan di antara dua orang yang syirkah, dua orang yang kerjasama. Gak ada rasa amannya, jadi gak ada. Gak ada rasa amannya. Sama-sama juga rakus kepada harta. Tidak saling memaafkan berkaitan dengan masalah harta. Sehingga akhirnya kerjasama gak awet. Gak pernah awet. Coba kalau antum, Masya Allah, tidak begitu perhitungan dengan dunia ah dunia kecil mamanya begitu antum boleh jadi akan bisa lebih awet ada kekurangan-kekurangan dikit apa segala macam lah biarkanlah biar atau kalau dipelajari kasih nasihat kasih nasihat tapi yang ter yang ada enggak begitu ikhwanibillah ini menunjukkan bahwa kita belum bisa memberikan rasa aman kepada orang lain sehingga kita merasa senantiasa khawatir dan khaw, khawatir dan khawatir. Demikian pula A'rab berkaitan dengan yaitu harga diri kita. Orang kalau berteman dekat dengan kita, bahkan kadang yang paling kita curigai, yang paling membeberkan aib-aib kita nanti. Sehingga ada bawaan curiga kita nggak merasa aman dengan teman dekat itu. Ikhwan, seorang mukmin itu kata Nabi, man aminahun nas ala anfusihim wa amwalihim. Mukmin itu orang yang bisa memberikan rasa aman kepada manusia, yang manusia dibuat aman dalam hal harta dan jiwanya. Dan ini akhlak. Ini akhlak. Kemudian ikhwan, ketika Nabi bicara muslim, man huwal muslim? Siapa itu muslim? Apa kata Nabi sallallahu Muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa Muslim adalah orang yang mereka selamat dari kejahatan lesannya, muslimin yang lainnya selamat dari kejahatan lesannya dan perbuatannya. Sehingga betul-betul mereka merasa dibuat selamat dari kejahatan lesannya dia tidak diribah, tidak dicaci caci maki, tidak diumpat-umpat, tidak direndahkan. Demikian pula dia selamat dari perbuatannya. rahimakumullah. Sehingga akhlak dalam pembahasan kajian Islam para ulama ketika membahas tentang kitab akidah ketika membahas tentang kitab akidah maka para ulama bahkan mereka sering memasukkan akhlak ini bagian dari pembahasan akidah menunjukkan bahwa akhlak itu sesungguhnya tidak bisa terpisah dari akidah. Kebayang gak ikhwan? Orang yang akidahnya mantap tetapi akhlaknya rusak. Sesungguhnya tidak terbayang. Sekarang contoh umpamanya orang yang akidahnya mantap satu di antara nama Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa itu? Artinya Allah dat yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Nama ini bukan sekedar nama. Nama ini mengandung sifat seperti namanya. Allah pemilik rahmat yang luas dan Allah adalah Arhamur Rahimin. Allah dat yang penyayang. Sampai ketika Allah, ketika Nabi menggambarkan penyayangnya Nabi, ketika Nabi menggambarkan penyayangnya Allah Subhanahu pernah ada tawanan ibu-ibu. Dia setiap ketemu anak itu langsung betul-betul ditekep. Dia cari-cari anaknya dan setiap ketemu itu langsung ditekep. Kemudian betul-betul dipeluk. Nabi tanya sama para sahabat, kira-kira wanita ini akan melimparkan anaknya ke api enggak? Para sahabat katakan tentu tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, Allah arham. Allah lebih penyayang dibandingkan dengan wanita ini kepada anaknya. Ikhwan billah, Nama Allah ini menuntut kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungan namanya. Sehingga Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang bagus. Sembahlah Allah, berdoalah Anda kepada Allah dengan nama-nama tersebut dan sembahlah Allah dengan kandungan yang ada pada nama tersebut. Doaul masalah, doaul ibadah. Makna satu diantaranya adalah sembahlah Allah dengan kandungan makna sifat Allah dalam nama tersebut. Sekarang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibadah Anda apa kira-kira? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kira-kira ibadah Anda apa? Ikhwan, kita tertuntut nih dengan nama Allah yang tertut dengan nama Allah ini ibadah kepada Allah. Sekarang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ibadah kita apa kira-kira? Apa ikhwan? Ibadah kita kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim apa? Hah? Ikhwanibillah satu diantaranya kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah karena rahmat Allah luas. Yang kedua hendaknya kita menyayangi hamba-hamba Allah karena Allah akan menyayangi kita kepada orang yang menyayangi hamba Allah. Irhamu man fis sama, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangilah Allah yang ada di langit Eh, sayangilah hamba Allah yang ada di bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Kalau orang itu akidahnya mantap, dia ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah, pasti dia akan menebar kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang di muka bumi. Khotibillah, sehingga akidah dengan akhlak ini sangat berkaitan erat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat silsilah risalah ini dengan silsilah akhlak Allah Subhanahu wa taala pemilik Al Asmaul Husna yang dengan kesempurnaan nama dan kesempurnaan sifat Allah perangi sifat yang ada pada Allah sifat yang sempurna total sehingga subhanallah alhamdulillah Maha suci Allah dari segala kekurangan dan segala pujian itu semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Apapun yang anda puji di alam semesta ini Maka kembalinya pujian itu kepada Allah Yang menunjukkan sempurna totalnya Allah Ta'ala Ikhwan Allah mengutus Rasul Allah Allah menurunkan kitab Kitabnya juga adalah kitabun karim Kitab yang mulia kitab yang penuh dengan kemuliaan isinya dari awal sampai akhir kemuliaan rasul yang diutus oleh Allah ikhwan rasulun karim uh, innahu gimana innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair ini diantaranya. Sesungguhnya Al-Quran itu la qawlu rasulin karim. Rasulin karim siapa di istri ikhwan? Siapa itu rasulin karim? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran itu bukan Qawlu syair. Wa ma huwa syair. Ini bukan perkataan penyair. Kalau penyair kata Allah yatba'uha al-ghawun yang mengikutinya itu al-ghawun wasyu'ara yatauha al-ghawun para syu'ara para penyair yang mengikuti orang sesat adapun nabi bukan penyair nabi yang membacakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Allah namai kitabnya kitab yang karim nabi yang Allah utus ada rasulun karim malaikat yang membawa yang membawa wahyu ini Allah katakan pula Rasulun Karim, malaikat utusan Allah yang sangat mulia. Innahu laqaulu rasulin karim di quwwatin indatil arshi makin Innahu laqaulu rasulun karim Siapa rasulun karim dalam ayat ini ikhwan? Jibril Sehingga Rasulullah disifati dengan rasulul karim Kemudian Jibril yang membawa Quran ini disifati dengan rasulul karim dan para sahabat adalah khairun sebaik-baik manusia yang dipuji oleh Nabi. Sahabat murid-muridnya para murid-muridnya Rasulullah. Dan umat kaum mukminin ini adalah umat yang juga umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat. Ini silsilah risalah dengan Allah SWT. Dari Allah yang menurunkan ayat malaikat yang membawa wahyu nabi yang ya ini nabi yang menerima wahyu sampai umatnya yang mendapatkan ajaran wahyu semuanya silsilah karim sehingga Khadijah ketika menghibur Rasulullah SAW ikhwan Nabi sepulang dari goa gemeter sehingga Nabi katakan ya Khadijah wahai istriku zammiluni zammiluni selimuti aku selimuti aku ya Khadijah Qad khasyitu ala nafsi sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Maka kata Khadijah apa ikhwan setelah mendengar apa yang terjadi peristiwanya itu, Khadijah katakan dan ini berdasarkan akhlak Nabi. Apa kata Khadijah? Wallahi la yuzikallahu abadan wa suamiku. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan Anda selamanya yakin Khadijah bahwasanya Nabi tidak sedang dalam ancaman bahaya. Yang datang pada Nabi bukan syaitan. Yang datang pada Nabi pasti malaikat yang mulia. Apa alasan Khadijah ikhwan? Alasannya semuanya akhlak. Alasannya semuanya akhlak. Perhatikan. Inna latasilu rahim watasdul watasdukul kalam watahmilul ma'dum wa tahmilul ka wa tahmilul kalla wa bal haq ya Rasulullah Iya suamiku, engkau ada orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Wa tasdiqul kalam, Anda selalu jujur, nggak pernah dusta. Kemudian wa taksbul Anda senantiasa menutup kebutuhan orang yang tidak punya. Ini semuanya adalah akhlak yang mulia. Dengan berdasarkan ini khotijah yakin beliau tidak sedang dalam ancaman bahaya. Bedakan dengan para nabi palsu yang memberikan wahyu siapa ikhwan? Syaitan. Yang Allah katakan siapa itu syaitan? Siapa yang memberikan wahyu? Siapa yang diberikan wahyu? Inna syayatina la yuhuna ila ila awliyaihim Syaitan-syaitan itu memberikan wahyu kepada para wali-walinya. Ibnu Abbas ketika disampaikan kepadanya itu tentang nabi palsu, dia sedang terima wahyu. Kata Ibnu Abbas, "Bener," katanya. "Bener." Oh, orang terkejut. Ini nabi palsu mengaku nabi, kok dia turun wahyu dibenarkan Ibnu Abbas. Iya, wahyu itu ada dua. Minallah wa minasyaitan. Syaitan dari Allah dan dari syaitan. Yang turun kepada orang ini adalah syaitan. Inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Eh, Ibn Abbas bacakan itu kepada mereka. Dan yang dituruni ini pasti orang-orang pendosta jelek akhlaknya, dosta omongannya, rusak risalahnya. Muslim al-Kadab itu pernah ingin membuat banding-bandingan dengan wahyu yang dibawa Rasulullah. Coba wahyu yang diturunkan pada Nabi bagus-bagus. Di antaranya umpamanya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa ma adraka mal-Qari'ah sampai akhir. Bahasanya bagus, ungkapannya bagus, pengaruhnya ke bagus, isinya masya Allah. Husalema ya, pengen menandingi apa diantaranya? Al-fil Wa ma adraka ma al wa ma adraka Alfil apa itu gajah apa itu gajah lahu khurtum tawil gajah punya belalai panjang ramutuk oh terusan pelajarannya itu oh masya Allah belum dia buat berbagai macam sir-sir yang lainnya itu kodok kodok terus lisir lagi tukang ngadon donat walah ini semuanya nggak kualitas belas sehingga akhlak yang akan muncul pun akhlak yang buruk-buruk karena memang ini warisannya syaitan syaitan turun ke dukun, tukang sihir atau nabi palsu sehingga semuanya adalah kejahatan dan keburukan khotibillah ada ayat yang mengajarkan para kita ini ayat ini pendek, tetapi kata para ulama ini jimaul akhlak. Ini pelajaran akhlak yang paling mencakup. Ayatnya pendek. Saya bacakan sekali pasti antum sudah langsung hafal. Bagaimana ayatnya kira-kira? Perhatian, antum perhatikan. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa 'anil jahilin. Pendek, dengan ina ina pendek mana? Pendek ini. Udah hafal? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arif anil jahili. Coba ulangi. Atau ulangi gimana? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arif anil jahilin. Artinya khudil afwa jadilah Anda pemaaf. Yang kedua, wa'mur mobil urfi, jadilah Anda orang yang suka memerintahkan kebaikan. Yang ketiga, wa'aqrib anil jahilit, berpalinglah Anda dari orang-orang yang bodoh. Ikhwan, dalam kita bergaul itu berkaitan dengan muamalah orang kepada kita itu kalau nggak menyenangkan yang nyebelkan iya nggak muamalahnya orang kepada kita ini perlakuan orang kepada kita ini kalau nggak menyenangkan ya nyebelkan betul nggak iya kalau muamalah mereka menyenangkan kita nggak perlu dibahas jenenge seneng cocok udah nggak perlu dibahas tapi muamalah orang yang tidak menyenangkan kita bagaimana kita mensikapinya khudil afwa jadilah anda pemaaf jembarno dodomu dawakno ususmu gitu ya khudil afwa jadilah pemaaf ikhwan kurang-kurangnya mereka itu maafkan maafkan kalau antum kalau antum seperti itu oh paling pandai menerima pergaulan manusia Islam Masya Allah mengajarkan pada kita kalau kita bermuamalah dengan orang, itu bagaimana prinsipnya itu Anda betul-betul memperhatikan orang tersebut sehingga Anda mempergoli dengan cara yang terbaik itu kalau kita mempergoli orang toto kromonya dilihat benar gak sehingga perintah Allah waqulu linnasi husna Ucapkan oleh anda kalimat yang baik kepada seluruh manusia Omongannya jangan menyakitkan Tingkah, laku, tingkah lakunya yang penuh dengan sopan santun Yang yang halim Yang penuh dengan kesantunan Yang bagus Ini kalau kita mau muamalah dengan orang Ketika kita menerima muamalahnya orang ikhwan Banyak kekurangan mereka Maafkan Oh antum makan belapang dada Gampang menerima Ya wis rapopo wes tak ngapurora popo sehingga dia bisa menerima kita nggak seriknya itu kalau orang memuamali kita syaratnya rong puluh dikasih syarat kamu harus tahu ya saya begini satu dua tiga empat lima sampai rong puluh wow deleng aja belenger angel men serawung karuwong iki susah lalu kalau kita bergaul dengan orang sak kepenaknya Saina Edewi. Ini lain dengan apa yang diajarkan Nabi. Satu. Yang kedua, tetaplah Anda perintahkan manusia kebaikan sehingga kebaikan itu tersebar di kalangan manusia. Yang keempat, yang ketiga, kalau Anda mendapatkan tingkah pola manusia yang bodoh-bodoh, tidak mencerminkan tingkahnya itu orang yang berilmu, Jangan hadapi kebodohan mereka dengan kebodohan yang serupa, tapi berpanglinglah dari kebodohan mereka. Maka sungguh para ulama katakan ayat ini singkat akan tapi ini adalah pelajaran akhlak yang paling mencakup. Pelajaran akhlak yang paling mencakup dalam pelajaran kita. Ikhwan, dan Nabi kita mengajarkan poin yang sangat penting dan ini penutup majelis kita. Tutup penutup penutup itu kira-kira singkat atau panjang. Tinggal ditutup kelek gitu. Tapi ini tutupnya dowoi. Eh. Saya tutup ini hadis akhlak yang masya Allah. Renungkan dari awal sampai akhir. Pernah datang seorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya, dan pertanyaan menunjukkan ada orang yang memiliki himmah yang aliyah, memiliki semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Apa itu? Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Manusia mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya Muslim yang bagaimana yang paling dicintai Allah. Karena ikhwan, kenapa kita terjemahkan muslim? Manusia itu kalau dia bukan muslim, kebaikannya nggak akan dihitung oleh Allah. Orang itu kalau dia kafir, seandainya dia jahat, tukang mendem, tukang mau limo pokoknya mau limo itu komplit. Apa itu limo Hah? Mentem apa? M pertama mentem terus madon terus main terus maling terus apa Hah? Minum ya mentem ya lah, Minum apa satunya? Madat apa madat? apa narkoba majat majat madon mendem maling main wes pokoknya komplit ikhwan bila kalau orang kafir itu rusak-rusakan kayak gitu itu azabnya berlipat-lipat sehingga nerokonya itu tambah belesek tambah belesek kalau nerokok itu derajatnya belesek tambah belesek tambah jahat orangnya. Tapi kalau surga tambah dur, sehingga darojat, kalau neraka darokat, darokat, ngelongsor, mendelep, tambah jeruk. Ah, orang kafir itu kalau dia jahat itu adabnya berlipat-lipat. Kalau dia punya kebaikan, baiknya nggak dianggap. Kasaro bin biqiatin kayak apa ya kawan? Kasaro bin biqiatin kayak apa? Fata Morgana. Apa itu Fata Morgana? Fata Morgana itu kalau dari jauh kelihatan ngimplah-ngimplah kayak banyu. Sehingga orang sangka dia air yang menjanjikan, dia ngerti pleng sampai ngone Rauno Gak ada apa-apa. Ini dia tertipu sehingga amalnya itu dia sangka menjanjikan dia, tapi ternyata nggak ada yang bisa dia manfaatkan. Atau habaan mangsuro apa ya kawan? kayak debu yang peterbangan kalau lebu itu mabul-mabul gitu ya kawan antum catok gini ada yang bisa ketangkep gak? gak ada gak ada yang bisa ah, gak ada manfaatnya ini orang kafir kalau berbuat baik maka diantara penyesatan sebagian pemikiran orang wong kuis yang penting api ra perlu sholat agama padha wae sing penting amal sosial kabeh hukum lebu surga sing penting api agama padha iki jane wonge wuta apa melek gitu enggak Ikhwan billah maka kata sahabat ini ya Rasulullah muslim yang paling dicintai Allah yang kaya apa ya Rasulullah kata Nabi perhatikan ikhwan ang ayya ahabbun nasi ilallah ang fauhum linas manusia yang paling Allah cintai yang paling bermanfaat bagi manusia maka kalau setiap kita bertanya pada diri kita ikhwat Apakah harta kita sudah bermanfaat untuk manusia? Apakah ilmu kita sudah bermanfaat untuk manusia? Apakah jabatan saya sudah bermanfaat untuk manusia? Sehingga Masya Allah kalau setiap kita bertanya seperti itu Oh Masya Allah Anda menjadi orang yang paling dicintai manusia Dan dicintai kemudian oleh Allah SWT Allah cintai dan manusia cintai memberikan manfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya bukan karena provokasi para gembong-gembong kufar, Nabi manusia yang paling mereka cintai karena Nabi yang paling berakhlak. Antum bayangkan, Rasul pernah waktu mau hijrah itu merintahkan Ali untuk tinggal beberapa waktu di Mekah. Kira-kira ikhwan tujuannya apa? Apa tujuannya? Nabi waktu mau hijrah itu Nabi perintahkan Ali untuk tinggal beberapa hari di Mekah. Apa tujuannya? Hah? Apa kira-kira tujuannya? Mengembalikan barang-barang titipan orang Quraisy. Antu bayang coba. Ini orang mau diusir dalam DPO mau diusir kok dititip barang sama mereka apa ora kawatir digondol? Lunga. Engko nek to wonge lunga piye urusane? Tapi masya Allah orang Quraisy sangat percaya kepada Nabi karena mereka kenal betul Nabi Al Amin, orang sangat amanah. Maka lihat akhlaknya Nabi. Alhamdulillah orang yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat pada manusia. Lalu kata sahabat ini lagi, "Ya ya Rasulullah, ayul a'mali ahabu ilallah." Amal apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Dia ingin melakukan amal-amal yang paling Allah cintai. Ada sembilan poin. Wah, doa ini mesti. Enggak, kita singkat-singkat aja. Sembilan poin. Satu, Orang itu kalau pengajian kelewat jam itu mesti udah gelisah. Ya kan? Makanya tak singkat-singkat aja. Pengajian itu prinsipnya ikhwan, nek mulai ini telat ora popo. Ning rampungnya ojo nganti telat. Satu kata Nabi, sururun tudkhiluhu alal muslim kebahagiaan yang Anda masukkan ke hatinya seorang muslim. Ini gampang atau angel ikhwan? Kebahagiaan yang Anda masukkan memasukkan kebahagiaan ke hati seorang muslim angel atau gampang? Gampang atau angel? Ini bukan dalilnya profesi pelawak loh ini. Ikhwan susah. Yang sering terjadi itu menyusahkan hatinya seorang muslim. Kadang-kadang malah saudara kita sedang gembira, itu bagaimana gembiranya itu dicabut sehingga dia jadi sedih. Memasukkan kegembiraan dia itu seorang muslim itu besar, urusan besar. Sehingga dia Masya Allah, dia saudara menjadi senang. Itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan, bisa dengan harta, sehingga dia menjadi senang hatinya Orang yang tidak tahu, orang yang mengerjakan masalah susah, itu garap susah. Antum ajari, oh masalah senangnya kayak apa dia. Anda telah, telah berarti telah masukkan hati ke seorang muslim Demikian pula kesan-kesan yang lain antum senangkan dia, maka uh, dia telah berbuat yang sangat mulia. Yang penting menyenangkan itu bukan dalam perkara yang haram. Jangan sampai antum nanti alasan Ya, ini melakukan yang haram dalilnya tudkhiluhu alal muslim sururun tudkhiluhu alal muslim. Ada orang dia umpamanya melayani permintaan orang kayak nek rata turuti iso ngengleng umpamanya gitu. Tapi ini barang yang haram. Ini tidak masuk di dalam hadis tadi memasukkan kegembiraan kepada seorang muslim. Nanti PSK PSK dalile itu nanti. Aku ke wong ya. ke wong, ke wong bukan dengan perkara yang haram, menyenangkan orang dengan ini perkara-perkara yang Allah bolehkan. Yang kedua, au takshifu anhu kurbatan atau Anda menyingkap penderitaan yang ada pada orang. Ikhwanifillah, yang perlu Anda bayangkan adalah hadis Nabi, "Man nafasa qurbatan an mu'minin, nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah." Barang siapa yang dia menghilangkan penderitaan kesulitan seorang mukmin maka Allah akan hilangkan nanti penderitaan dia dari kiamat kelak yang perlu Anda bayangkan penderitaan dari kiamat, penderitaan yang sangat besar yang tidak bisa ditutup dengan berapapun harta dan berapapun orang yang hebat tidak bisa. Maka amal ini amal yang sangat besar. Yang ketiga, au taqdi atau melunasi hutangnya seorang mukmin. Dia lunaskan hutangnya. Ikhwan fillah, hutang ini bahaya. Di antara di antaranya Nabi berlindung kepada Allah Angola batidain dari terlilit utang. Maka Nabi wanti-wanti kalau bisa kita ini jangan utang kecuali sangat terdesak. Utang itu bukan berarti haram, Nabi juga utang. Tapi kalau utang itu tidak betul-betul diperhatikan, bahkan kata Nabi bahwasanya nafsul mukmin muallaqah bidainihi Jiwa seorang mukmin itu tergade dengan yaitu utangnya. Sampai orang mati syahid harusnya beleng masuk surga itu masih tertahan karena gara-gara utangnya. Sehingga utang hendaknya betul-betul antum catat sekecil apapun. Tetapi kalau Anda orang yang menghutangi, berbuat baiknya dua. Dengan antum menunda pembayaran memberikan keringanan penundaan pembayaran dan Nabi katakan kalau anda memberikan hutang itu setiap hari kayak anda infak sebanyak hutang yang anda berikan pada orang kalau sudah jatuh tempo dia masih utang lagi mundur lagi anda seperti infak dua kali lipat hutang yang anda berikan sehingga ini termasuk mengundurkan yaitu bayar utang termasuk berbuat baik atau yang kedua yaitu pemutihan hutang. Tapi dalil ini untuk yang menghutangi bukan untuk yang utang. Jangan sampai yang utang datang ikhwan, akhi, tak kasih tahu ya, kamu keutamanya besar loh kalau memutihkan hutangku. Ini bukan dalilnya orang yang utang. Yang utang ada sendiri ancamannya dari Nabi. Yang keempat yaitu autat rutu anhujuan atau Anda tolak laparnya, tutup laparnya. Sehingga kelaparan itu Anda tutup. Maka ini adalah termasuk amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, belajarlah suka ngasih makan. Belajarlah suka ngasih makan. Jangan sampai kalau Ramadan itu sing direp-rep itu gratisan terus. Gratisan. Alhamdulillah Ramadan belas orang tok ini duit bendino no gratisan antum gak mikir kok antum bukan yang urun ini kesempatan Ikhwanifillah memberikan makan itu akhlaknya alul jannah wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi dia memberikan makan makan yang dia sukai kita juga kalau memberikan makan kadang-kadang siso-siso. Wis kira-kira dipakak, diguak pakane pitik, ini tonggo, bangi diguak. Gitu. Kalau masih anget itu loh, antum kasihkan bela belajar ngasih sama orang yang disenangi. Makanan yang kira-kira ngiler antum senangi, antum belajar ngasih sama orang sebagian. Nabi mengajarkan yang disenangi. Dan Abdullah bin Salam ketika dia masuk Islam dia lihat kerumunan orang, ada orang dikerumuni orang lain di Madinah. Ternyata itu Nabi dikerumuni para sahabat. Abdullah bin Salam ikut dekat. Kemudian perhatikan Raini, diperhatikan wajahnya. Kata Abdullah bin Salam, ra'aituhu ma ra'aituhu fi wajihi bi wajihi rajulin kadzdzab saya tidak melihat wajahnya itu wajah penipu. Orang kalau soleh ikhwan itu terkadang bisa melihat sekilas dengan firasatnya itu iki raini wong jujur apa raini rai ketek apa rai wong ini. Ini raiknya orang jujur atau rai penipu? Penipu itu kadang-kadang alus itu ternyata tahu-tahu des des des des hilang kabeh barangnya Penipu orang bisa membedakan di antara dengan firasat kesolehannya ini rai pendusta atau orang jujur. Kata Abu Abdul bin Salam, saya tidak melihat mukanya itu muka penipu. Lalu pertama kali yang saya dengar perkataan Nabi, perkataan yang sangat mulia, Ayuhannas, Aksus salam, waat imutaam ta'am, wasilul arham, wa wa sallu laila wasallu laili wa nasu niyam wasallu bilaili wa nasu niyam manusia sebarkan salam kasihlah makan manusia sambunglah silaturahim wasallu bilaili wa nasu niyam salatlah malam ketika manusia tertidur tadkhulul jannata bisalam anda akan masuk surga dengan keselamatan memberikan makan kepada orang itu termasuk akhlaknya ahlul jannah Belajarlah Anda memberi makan seminggu jatah sengaja antum sisihkan berapa bungkus, kasihkan ke orang, belajar. Jangan Anda nunggu somben aku wis sugih. Ikhwan kadang-kadang nunggu sugih, tambah sugih ditambah medit terkadang. Sebab tahu ngerti angele golek duit. Umpamanya ikhwan antum golek duit fotokopi, fotokopi sak lembar gek kok satu seket rupiah terus badi ini kok rupiah limang rupiah terus melumpuh ke sak menit pirang sasi pirang tahun mikir tambah medit nanti antum ikhwan tapi kalau salaf kita enggak salaf kita kalau dagang ketat dagang waktunya dagang dagang cari keuntungan tapi waktunya dia ngeluarkan maka dia keluarkan uh, eh, nyah nyoh nyah nyoh kenapa inilah saatnya aku menikmati Menikmatinya bukan ke Hong Kong, bukan ke Thailand, bukan ke Amerika, bukan ke Eropa. Menikmatinya dia titipkan Allah untuk membangun istana di surga. Ini salaf kita ketika mereka mencari harta. Yang kelima, wala amsia wala an amsia ma'ahi ma'ahin fi hajati. Aku berjalan bersama dengan saudaraku dalam sebuah keperluan ahabbu ilayya min an aktakifa fi hadzal masjid syahron lebih aku sukai dibandingkan dengan iktikaf di Masjid Nabawi satu bulan. Khonifillah di Masjid Nabawi itu kalau antum sholat utamanya berapa kali lipat? Seribu kali lipat dibandingkan masjid yang lainnya. Dibandingkan masjid Baitul Syukur di sini, kalau antum sholat di Masjid Nabawi, sewu lipat KCI. Apalagi kalau Ramadan, apalagi kalau Anda iktikaf. Oh, masya Allah. Maka tapi Nabi katakan, saya melayani kebutuhan saudara saya lebih saya sukai dibandingkan dengan itikaf di Masjid Nabawi sebulan. Ini akhlak yang demikian. Yang keenam, waman kafa ghadabahu satarallahu satarahullahu auratahu barang siapa yang dia menutup eh, barang siapa yang dia bisa menahan diri gejolak marahnya Allah akan tutup aibnya eh, Allah akan tutup aibnya ya kan apa kaitan antara menahan marah dengan tertutupnya aib apa kira-kira ikhwan Hah? Apa hubungan antara menahan marah dengan tertutupnya aib? Ikhwan Masya Allah, minta maaf. Orang itu terkadang nek wis nesu, raiso ngempet, oh, kadang minta maaf tuh, isi WC metu kabeh. Kebun binatang kabeh ucol, ucol semuanya itu, oh, Masya Allah. Kemudian dikeluarkan semuanya. Apalagi kalau antum ustad, oh, orang oh, ustad, gitu omongannya kebun binatang metu kabeh. Ini akan air ini jadi air. Sehingga Nabi katakan kalau antum marah kata Nabi faskut menengok. Jangan ngomong. Karena orang sedang marah itu ngomong sak geleme kon, metu sak pol-poli. Maka kata Nabi diamlah. Idza ghadiba ahadukum faskut. Kalau kamu sedang marah, diem, jangan ngomong. Nanti kalau mau ngomong nek wis reda. Kalau sudah mendung baru silahkan ngomong itu dengan pikiran. Nih nek baru marah, oh, ngomong itu sementing marem. Maka seringnya orang habis marah itu nyesel. Berapa banyak kasusnya ikhwan? Sak benesu bilang sama istrinya, tak cerai, tak pegat, mulio kono, sehingga bahasa-bahasa cerai itu keluar terus setiap dia marah sampai bingung dia saya saya itu udah berkali-kali bilang cerai, cerai cerai saya udah cerai belum ini marah setiap marah cerai setiap marah cerai ini kalimat bahaya kalimat bahaya maka kata Nabi kalau antum masa faskot diam atau antum merubah posisi dari tinggi ke rendah bukan rendah ke tinggi, nesu mau ini turu malah tangi. Itu nanti kalau sebelahnya ada arit, oh bahaya, nyekel arit dibacokkan. Kalau bari posisi berdiri, duduk, duduk berbaring, delosor, sehingga betul-betul tegangannya itu turun. Ini adalah yang diajarkan oleh Nabi atau antum wudhu sehingga bisa memadamkan mangar-mangarnya api syaiton waman kalduma ghaidahu walau syaa ayumdiyahu amdah ayamdayu amdah mal Allah qalbau rakha'an yaumal qiyamah barang siapa yang dia mampu menahan marahnya maka padahal kalau dia mau melampiaskan bisa maka Allah dari kiamat kelak akan memenuhi hatinya dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang dia akan dapatkan. Kemudian yang terakhir ikhwan, waman masa ma'a akhihi barang siapa yang dia berjalan bersama dengan saudaranya hatta tatahayya'a sampai dia tertutup kebutuhannya asbatallahu qadama qadamai maka Allah akan mengukuhkan kedua telapak kakinya yaumal qiyamah di hari kiamat kelak ketika meniti sirat Qanibillah kemudian beliau tutup aku Nabi tutup di akhir kalimatnya ini wa inna su'al khuluq layut situl amal jeleknya akhlak itu bisa merusak amal seperti merusaknya cuka kepada madu jadi seakan-akan isyaratkan kalau antum sudah dikasihkan taufik oleh Allah amal-amal yang macam-macam ikhwat jangan berakhlak buruk akhlak buruk anda akan bisa meruntuhkan merusakkan amal-amal anda yang sudah anda bangun saya kira ya, ikhwan demikian yang kita sampaikan Udah jam 11 Antum udah duduk dari jam 8 sampai jam 11 Berapa jam berarti? Telung jam Mudah-mudahan Allah berikan ganti yang lebih baik untuk kita Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita Mendapatkan ilmu yang manfaat amal yang bisa digerakkan kita beramal soleh diberikan istiqamah sampai kita nanti ketemu Allah dalam keadaan khusnul khatimah wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam kita tutup sekian fillah kita paham saja untuk belajar akhlak dari apa ini dari awal kitab akhlak sangat banyak antum baca buku-buku terjemahan masalah akhlak sangat banyak dijelaskan para ulama buku terjemahan berkaitan dengan masalah akhlak banyak untuk cari aja di antaranya buku Tazkiyatun Nufus masalah akhlak ya, di antaranya Riyadhus solihin di antaranya atau kitab yang lainnya Bagaimana akhlak kita kepada orang kafir atau non muslim Ini penting juga ikhwat Yang perlu kita perhatikan Kita kepada orang kafir itu nggak boleh ribo Dengan kekafirannya nggak boleh ribo Ada dua kekeliruan ada dua kekeliruan dalam mensikapi orang kafir. Yang pertama ekstrim. Ekstrim artinya orang kafir dibenci sampai dia dolim. Utang rati bayar, rapopo bondone Cino jubi wae. Cino kafir. Ini adalah dolim nggak boleh. Atau Cino kafir kampling wae sampai bonyok Enggak Cina itu ya ikhwan Cina. Orang kafir itu ya macam-macam. Orang kafir itu ada empat macam. Ada kafir harbi, ada kafir dini, ada kafir mu'ahad, ada kafir mustakman. Kafir yang boleh kita perangi, kita bunuh itu satu tok kafir harbi, kafir yang statusnya dalam peperangan. Adapun kafir-kafir yang lainnya maka Nabi ancam man qatala muahadan lam yarih al jannah. Barang siapa yang dia membunuh orang kafir mu'ahad maka nanti dia tidak akan mencium baunya surga. Ini peringatan. Dengan orang kafir kita nggak boleh ridho dan mencintai kekafirannya. Tapi Allah tidak melarang kita berbuat baik dan berbuat adil. La yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an ilaihim wa situ ila wa anta baruhum wa situ ilaihim Allah tidak melarang kalian wahai kaum mukminin untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Ini satu. Sehingga sikap ekstrem ini sikap yang salah. Yang kedua, sikap orang-orang yang mereka menjadikan orang kafir seperti Muslim bahkan terkadang melebihi kaum muslimin, bahkan menghilangkan perasaan kebencian atas kekafirannya, bahkan kalau perlu semua syiriknya, ibadahnya dijogo, diamankan, disukseskan. Ini adalah perbuatan yang tentu sangat keliru berkaitan mensikapi dengan kekafiran mereka. Kita tidak boleh dolim, tapi kita bukan pendukung kekafiran dan wajib kita terus mendakwahkan tentang al-haq kebenaran yang Allah ajarkan. Pohon korma dan lebah dijadikan Rasul sebagai perumpamaan muslim. Istimewanya apa? Pohon korma Ikhwan Sinkesnya pohon korma. Kelantung susah bayangkan pohon korma di sana. Di sini pohon kambil. Tahu nggak pohon kambil? Wit kelapa. Intinya wit kelapa itu soko dari oyot sampai ujung itu manfaat semuanya. Bongkotnya manfaat gak? Untuk apa? Ikhwan, ya, macam-macam bisa untuk cuti, cetik-cetik juga bisa kayak lesung ya iso macam-macam kemudian batangnya manfaat daunnya dari daun yang enam janur sampai yang tua belarak garing manfaat semuanya betingnya manfaat kambilnya dari yang degan yang tua sampai yang ngentos semuanya manfaat airnya manfaat kemudian eh, batoknya manfaat sepetnya manfaat apa yang nggak manfaat Semuanya manfaat. Artinya seorang mukmin, maka kata Nabi, ma'ahotta minha min syai' nafa'aka. Apapun yang Anda ambil dari pohon korma itu memberikan manfaat. Seorang mukmin hidupnya hendaknya semuanya manfaat. Sampai setelah matinya dia masih manfaat karena dia punya peninggalan-peninggalan peninggalan wakaf, membangun masjid, membangun rumah singgah, membangun sumur untuk umum dan seterusnya. Manfaat Lebah juga demikian. Lebah itu kata Nabi akala toiban, wawadhat akala toiban, wawadhat toiban. Kemudian walam tuksir, walam tufsid, wawakoat, walam tuksir, walam Lebah itu kalau makan itu makannya yang baik-baik. Mencloknya itu nggak ada lebah menclok di WC ada nggak? Nggak ada. Beda dengan lalat, apalagi lalat hijau. Menceloknya di mana kuat, Maka jadilah kayak lebah, jangan kayak lalat. Ada orang ganteng, mulus ganteng. Dari ujung rambut sampai ujung jempol, ganteng, mulus semuanya. Terus ada koreknya sedikit di bagian kaki. Lalat ini menceloknya di mana? Koreng. Sehingga yang diutak-utak orang itu hanya bagian jeleknya, walaupun kecil. Kok kebaikannya yang mulus dari awal sampai akhir nggak diperhitungkan. Ini kayak lalat lebah enggak dia kalau ngambil makanan yang baik-baik makan yang halal dia keluarnya apa ikhwan madu bahkan ilernya lebah itu manfaat apa itu propolis ilernya antum sak liter payu piro Kemudian kalau lebah itu mencelok di uwit itu nggak sampai nyempal-nyempalkan ranting, goyang-goyangkan, robohkan bangunan nggak. Sehingga ini adalah falsafah hidup seorang mukmin yang dia hanya mengambil makan yang baik-baik, yang halal. Dia semua yang dikeluarkan itu manfaat untuk manusia, obat, man, manfaat. Kemudian dia tidak menimbulkan kerusuh, kerusuhan, kegaduhan. Ini adalah muslim demikian. Wallahualam Bagaimana cara mensikapi teman yang suka menggembar-gemborkan solid apa ini? Solid saudara antar teman, tapi ternyata solidnya cuma dalam maksiat kepada Allah. Sedangkan dalam ketaatan tidak mau. Ya ta'awun alal ismi wal udwan yang demikian dinasihati. Jangan sampai tolong menolong untuk nyegur rokok gandengan tangan bareng-bareng nyemplung ke neraka. Ya kan ini perbuatan yang bahaya. Anak punya tetangga, tetangga anak mau pinjam uang kepada anak, anak minta syarat agar ada jaminan, tetapi anak tidak menambah dan tak minta tambah-tambahan dan lain. Boleh minta jaminan boleh kawan dan seharusnya orang yang utang itu dia memberikan jaminan supaya tentrem yang diutangi. Orang yang diutangi Ikhwan nahan napas. Nah napas dia ngeculkan hartanya itu di antara nafasnya. Antum kasih jaminan dia agak lego sedikit. Sebagaimana antum dilegakan dengan dikasih pinjaman. Dan Nabi kalau mengembalikan utang ikhwan, orang yang paling berusaha paling cepat mengembalikan utang. Kemudian Nabi kalau mengembalikan utang terkadang oh, Nabi lebihkan. Bukan karena riba, Nabi dengan kemauan sendiri melebihkan. Sehingga rata-rata orang yang dihutangi Nabi itu malah nawarkan lagi, nggak utang lagi ya Rasulullah. Karena enak dihutangi Nabi itu. Ah, kalau kita ini dihutangi orang janji tepat waktu kemudian dia masya Allah baik insya Allah orang ngutangkan kadang gampang yang jadi susah itu karena kasus-kasus kayak tadi boleh intinya boleh untuk ngambil jaminan tapi nggak boleh ngambil jasa apapun dari utangan nggak boleh kamu boleh hutang sama saya ning anakmu kudu kawin karo anakku Gak boleh Neng tokomu kudu kontraki karo aku. Gak boleh, gak boleh ngambil manfaat apapun dari utangan riba. Apa yang anda ambil di keuntungan utang-utang piutang anda riba. Kalau mau ngambil untung, ikhwan dagang. Utang piutang itu berangkatnya dari sosial, karena saya kasihan kak, saya tak kamu tak utangi itu di situ nggak boleh ambil keuntungan kecuali surga atau kebaikan yang Allah janjikan kepada orang yang ngutangi walon soab bagaimana cara menasihati seorang dalam masalah akhlak ya nasihati aja yang baik-baik nasihati jangan dibentak-bentak oh dasar goblok kamu itu yang baik-baik di mungkin dijajak ke dulu, dijak makan, dijajak ke, dipijet di kalau perlu. Lalu kasih nasihat, insya Allah nasihatnya lebih bisa diterima. Sudah digoblok-goblok kan nggak dikasih apa-apa lagi. Udah nanti meringis-meringis, nanti garing, wedang putih era tiga imamanya. Ini nggak bagus mau nasihat agar bisa menundukkan pandangan dan nasihat agar bisa terhindar dari fitnah syubhat dan syahwat. Ikhwat, obatnya syahwat dan syubhat itu dua, yaitu ilmu dan sabar. Syahwat diobati dengan sabar, syubhat diobati dengan ilmu. Dengan ilmu semua kesamaran itu hilang. Ini perlu belajar agama yang bagus sehingga semua kesamaran itu bisa terjawab dengan ilmu. Kalau syahwat itu dihadapi dengan sabar. Kalau nggak sabar, dia akan masuk ke wilayah syahwat. Maka Allah mensyaratkan dua hal untuk terangkat ke imam. Wa minhum a'immatan yahduna bi amrina wa kanu ayatina yukinun. Dan uh, kami jadikan mereka para imam yang mereka menuntun dengan pembimbingan kami yang demikian itu karena mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Sabar dan ilmu ini akan mengangkat ke derajat imam. Orang kalau nggak sabar akan tenggelam dalam maksiat. Orang nggak punya ilmu akan tenggelam dalam syubhat. Demikian ikhwan mudah-mudahan manfaat dan minta maaf segala kurangnya mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan sampai kita kembali dalam keadaan husnul khatimah wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh